Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah mengenai daripada pengertian ilmu usul fikih itu sendiri apa? telah beliau mendefinisikan secara terpisah apa itu usul dan apa itu fikih. Nah, sudah kita jelaskan berkali-kali barakallahu fikum usul itu ada jamak daripada aslun yang maknanya mayubna alaihi khairuhu. Nah, yang dibangun di atasnya naam yang lainnya. Yang sering diartikan pondasi, asas, pondasi. Naam. Kemudian al fikih itu sendiri artinya adalah al-fahm. Sebagaimana firman Allah Taala, Nah, barakallahu fikum mengenai ucapan Nabi Daud alaihissalam, "Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." ay yafhamu qawli. Paham ya? Kemudian ucapan doanya Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil." ay, Allahumma fahimhu fid din. Paham ya? Fahimhu fid din. Paham maksudnya ya? Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya siapa itu Muawiyah bin Abi Sufyan riwayat Bukhari Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Eh, man yuridillahu bihi khairan ay eh, yufahimu fid din. Paham ya? Yufaqihu fid din ay eh, yufahimu fid din. Mau masalah ya? Eh, na'am barakallahu fikum. Nah, sekarang nah pengertian dari para usul fikih itu sendiri apa? Nah, kalau fikih kemarin pengertiannya ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyah, nah al-amaliyah, eh? biadillatiha tafsiliyah ya enggak? Itu kalau fikih. Nah, jadi yang dipelajari itu hukum-hukum syariat yang berkaitan masalah amalan, salat, zakat dan semisalnya. Kemudian apa? Beserta dalil secara terperinci. Tapi kalau usul fikih apa? Nah, ilmu yang membahas tentang dalil fikih secara global dan bagaimana tata cara mengambil apa? Mengambil faedah dari kaidah fikih yang global tersebut, kemudian bagaimana mengetahui keadaan mustafid. Mustafid itu apa? al-mujtahid. Paham ya? Ahlu ijtihad. Paham? Ya kan? Ilmun yabhathu an adillatil fiqh al-jamaliyah wa kayfiyati ana ah, barakallahu fikum al-istifadati minha wa hal mustafid. Paham itu ya? Ada pun fungsi tujuan belajar ilmu usul apa kemarin fungsinya tujuannya? Eh? Tujuan belajar ilmu usul apa? An yatamakkana al-insanu na barakallahu fikum Naam min istikhraj ahkam syar'iyyah Listikhrajil akam syar'iyyah. Na'am barakallahu fikum min adillatiha. Na'am al-asasiyah. Sama itu ya. Itu pengertian yang lain tapi maknanya sama, yaitu agar manusia itu mapan dan mampu untuk mengeluarkan apa? hukum-hukum syariat dari apa? dari dalil-dalil yang inti, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bagaimana caranya mengetahuinya? Bagaimana cara dia bisa bisa mapan untuk mengetahui dan mengeluarkan hukum tersebut manakala tahu tentang apa usul fikih. ini. Kalau salah ya? Adapun pertama kali meletakkan ilmu usul fikih secara masyhur siapa? Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Abu Abu Abdullah. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Selanjutnya sekarang qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala al-ahkam. Sekarang kita mulai masuk dalam al-ahkam, hukum-hukum. Hukum-hukum apa? yang dikenal dengan al-ahkam al-taklifiyah nanti. Hukum-hukum taklifiyah, hukum-hukum pembebanan syariat baik kepada manusia atau jin juga masuk nanti. Nah, orang kafir masuk orang kafir. Orang kafir pun aslinya kena juga khitab syariat ini. Cuman mereka menolak dan membangkang. Oleh karena itu nanti apa? Allah Taala berfirman, "Nam ketika ditanya masalah kakum bis saqar, apa yang menjerumuskan kamu ke dalam neraka sakar? Mereka mengatakan apa? Qalu lam nakum minal musallin. Nah, mereka dulu kami tidak termasuk orang yang sholat. Aslinya berarti diperintahkan aslinya. Perintah sholat aslinya. Perintahkan juga gitu loh. Cuman mereka nggak sholat. Eh, menunjukkan bahwasanya mereka aslinya juga terkena khitab ini. <clears throat> nah, kalau hukum, Cuman manakala mereka itu agamanya bukan agama Islam, eh, mereka orang kafir walaupun melakukan semua eh, yang diperintahkan pun enggak diterima. Paham ya itu? Nah. <clears throat> Kalian di sini Allah kamu hukum-hukum. Al-ahkamu jamul hukmin wa huwa lughatan al-qadha. Nah, hukum al-ahkam itu jamak dari hukum. Yang mana makna hukum secara bahasa adalah al-qadha, ketetapan. Kamu belum? Paham belum ini. Nah, hukumnya adalah haram, ketetapannya adalah haram. Itu secara bahasa seperti ya, itu, seperti itu ya. Secara bahasa adalah al-qadha yaitu ketetapan. Wastilahan, secara istilah maqtadahu khitab syar' al-muta'alliq bi afal mukallifin atau mukallafin min talabin atau takhyirin atau wad'in. Perhatikan ini. Hukum secara istilah adalah maktadahu. Maktadahu artinya adalah madalla alaih. Nah, yaitu na'am barakallahu fikum hukum yang diletakkan atau yang ditunjukkan oleh khitab syara'. Khitab syara' itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ngartikannya jangan satu persatu, bingung nanti. Paham ya? Jadi hukum itu secara istilah adalah apa? Ada sesuatu yang apa? Yang menunjukkan na'am atau yang sesuatu yang menunjukkan apa yang menunjukkan dari Al-Qur'an dan Sunnah al-muta'alliq yang berkaitan dengan perbuatan orang yang terbebani syariat min talabin baik berupa permintaan atau takhyirin atau pilihan awad'in atau peletakan paham ya nah peletakan bagaimana maksudnya nanti maksudnya peletakan ini sahih atau fasid itu perbuatannya benar atau keliru paham belum Diletakkan oleh syariat itu. Karena nanti ada ahkam al-wad'iyah, hukum-hukum yang diletakkan oleh syariat. Paham belum? Ulangi lagi ya. Jadi ahkam setelah istilah adalah maktadahu khitab syara'. Itu apa-apa yang ditunjukkan oleh apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah al-muta'alliq yang ada keterkaitan bi af'alil mukallafin dengan perbuatan-perbuatan orang yang terbebani. Seperti apa contohnya? Haram, halal, ya kan? Eh, kemudian sunnah mubah, eh, sunnah makruh misalkan. Seperti itu. Ewa. Min talabin. Talab apa talab maksudnya? Talab. Permintaan. Baik tolak tarkin atau tolak fi'lin. Permintaan untuk dikerjakan berarti apa? Amr. Paham ya? Amr, perintah. Kemudian permintaan untuk ditinggalkan berarti apa? Nahi. Paham ya? Nah, itu kan larangan. Larangan larangan berarti kan permintaan agar ditinggalkan itu. Belum. La tajlis apa artinya la tajlis? Jangan kamu duduk. Permintaan enggak nih? Permintaan agar tidak duduk. Paham ya? Nah, kemudian ijlis, permintaan enggak? Permintaan agar ditunaikan, dikerjakan duduk itu. Paham belum? Paham ya? Ewa. Takhir, apa takhir pilihan? Nah, pilihan ini maksudnya masuk dalam apa nanti? Masuk dalam apa? Takhir ini bisa masuk dalamnya barakallahu fikum perkara mubah. Nah, perkara mubah pilihan. Nah, misalkan berjalan kaki. Berjalan kaki mau berjalan silakan, enggak enggak masalah itu loh. Mau makan silakan, nggak makan nggak masalah. Nah, perkara mubah ini nanti barakallahu fikum dia tidak memiliki hukum tersendiri melainkan tergantung dengan niat dan tujuannya. Contohnya, misalkan dia makan, makan biasa gini. nggak meniatkan apa-apa, yang dapat pahala. Mubah, perkara mubah. Tapi kalau dia meniatkan makan untuk beribadah biar kuat, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Paham belum ini? Ayo, Pak. Atau misalkan barakallahu fikum berjalan kaki. Hukum asal berjalan kaki hukumnya apa, Sufyan? Mubah. Tapi kalau dia berjalan kaki untuk menuju masjid sholat berjamaah jadi wajib nggak? Wajib. Mana yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang mana sebuah perkara wajib itu tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut jadi wajib. Yang mana sholat berjamaah tidak akan sempurna kecuali dengan melangkahkan kakinya untuk datang ke masjid, maka datang ke masjid dengan berjalan kaki atau dengan berkendaraan itu wajib. Paham belum? Ewana nah, kalau fikum. Itu kaidah itu penting, kaidah. Nah. Berikutnya, awad'in. Wad'in ini adalah enam hukum-hukum wad'iyah yang diletakkan oleh syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang mana terkandung dalamnya dua perkara. Sahih sama fasid. Eh, dibenarkannya perbuatan tersebut atau rusaknya perbuatan tersebut. Contohnya sekarang ini. Jual beli. Jual beli ada barangnya, ada apanya? Ada barangnya, ada uangnya Uang sudah diserahkan, sepakat setuju barangnya diserahkan. Sah enggak jual belinya? Sah ini sahih. Diletakkan sudah, sahih. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah apa? Fasid rusak. Misalkan jual jual beli, uang diserahkan, paham ya? Kemudian barang diserahkan, tapi barang jual itu milik orang lain. Menjual tapi tetangga. Laku 15 juta misalkan. <laughs> Paham ya? Ini nanti fasid, jual beli yang rusak nanti di situ. Paham ya? Barakallahu fikum. Nanti banyak sekali contoh-contoh untuk masalah itu, beliau akan sebutkan nanti satu persatu. Itu cuma sekedar menjelaskan wad'in itu maksudnya adalah al akam al-wad'iyah. Al-ahkam al-wad'iyah, masalah transaksi jual beli bagaimana? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah. misalnya salat ya? Contohnya, orang sholat dengan toharoh bersuci, sah nggak sholatnya? Sah, sholatnya sah, diterima. Tapi dia sholat tanpa bersuci. Rusak enggak? Rusak. Nah, wad'in itu nanti adalah al-ahkam al al-wad'iyah. Yang ahkam wad'iyah itu terbagi menjadi dua, imam menunjukkan sahih dibenarkannya perbuatan tersebut atau fasid rusaknya perbuatan tersebut. Paham maksudnya ya? Ya, Pak. Gambaran secara global. Fal muradu bi qaulina khitab syara' al-kitab was-sunnah. Jadi ternyata yang meletakkan hukum, meletakkan ketetapan itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Paham ya? Jadi maktadahu maksudnya adalah madalla alaihi Eh, khitab besar al-kitab sunnah itu apa-apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an sunnah al-muta'alliq yang punya keterkaitan dengan perbuatan mukallafin, orang-orang yang terbebani syariat mintalah baik berupa permintaan. Nah, permintaan ada berapa tadi? Permintaan ada berapa tadi? Permintaan ada dua. Itu yang inti dulu ya. Permintaan yang sifatnya adalah perkara yang wajib harus dikerjakan, kemudian permintaan yang sifatnya apa? haram harus ditinggalkan. Paham ya? Permintaan itu kan Kemudian ada lagi yang apa? Sunnah sama makruh. Sunnah permintaan tapi tidak apa? Tidak dalam bentuk harus. Makruh permintaan akan meninggalkan tapi tidak dalam bentuk harus. Maksudnya harus tinggalkan itu nggak harus. Kalau sunnah tidak harus dikerjakan itu. Tapi permintaan nggak? Permintaan. <laughs> Paham belum ini? Paham salah ya? Ewan. Berikutnya. Wal murad bi qaulina al muta'alliq bi af'al mukallafin Eh, dan yang diinginkan dengan ucapan kami. nah, yang punya keterkaitan dengan perbuatan perbuatan mukallafin orang-orang yang dibani syariat. Ma ta'allaqa bi nah, yaitu perkara-perkara yang ada keterkaitan dengan perbuatan-perbuatan mereka, amalan-amalan mereka. Sawon kanat kaulan amfi'lan Baik perbuatan yang sifatnya kaulan, ucapan, amfi'lan apa atau perbuakan. Kamu ya, misalnya ya. Ayo nah. Ijadan antarkan, baik ijadan atau ini, mewujudkan, antarkan atau meninggalkan. Paham ya? Ijadan itu mewujudkan atau mengerjakan gitu loh. Tarkan itu meninggalkan. Paham belum ini? Ini kan termasuk perbuatan mukallafin. Mukallafin. Naam. Barakallahu fikum. Fa kharaja bihi ma ta'allaqa bil Maka keluar dari pembahasan itu perkara yang berkaitan dengan keyakinan. Fala yusama hukman bihadzal istilah. Maka tidak dinamakan hukum dengan istilah ini. Padahal yang namanya i'tiqad keyakinan Allah taala di atas langit, Allah taala yang Maha Tunggal, Allah taala zat yang berhak untuk diibadahi, itu yang kemarin. Fikih yang paling besar kata Syekh Muhammad Fikhul akbar. Fikih yang paling besar. Karena semua ibadah ini enggak akan diterima manakala dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai tergelincir seperti orang-orang ahli usul yang mereka mengedepankan usul daripada dalil. Man faraqad dalil apa? Dalla an sawa'is istabil. Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Al-aqlu as-sarih al aql as-sahih la yukhalifu ad-dalil as-sahih. Naam, sahih. al aql as sahih la yukhalifu ad-dalil as-sahih. Akal yang masih murni, murni jernih itu tidak akan menyelisih dalil yang sahih. Berarti kalau ada dalil sahih kok akalnya enggak nerima, disalahkan apanya? Akalnya. Masalah ya. Nah. Wal aqlu mahallu fi wal aqlu mahallu fi wal qalb. Paham ya? Akal tempatnya di hati. enam. Berikutnya. Wal muradu biqaulina al-mukallafin ma min sya'nihi mutaklif. Dan yang diinginkan dengan ucapan mukallafin adalah orang-orang yang memang memang apa memang aslinya keadaan mereka taklif terbebani. Paham ya? Aslinya dia mendapatkan terbebani juga aslinya. Ma nah, min yaitu apa-apa atau orang-orang yang memang keadaan mereka itu aslinya terbebani. Ayasmul saghir wal majnun. Masuk juga anak kecil dan orang gila. Anak kecil nanti juga terbebani nanti kalau besar. Orang gila kalau sadar Rabbani orang gila. Ewa. Tapi yang yang salas. Eh? Ya. Diangkat catatan amalan dari tiga. Dari tiga orang diantaranya apa? Al-Majnun. Orang gila sampai dia sadar sembuh. Jadi kalau sudah sembuh terbebani nggak dia? Terbebani. Dan hukum asalnya kalau dia nggak gila terbebani nggak? Terbebani juga syariat ini. Paham ya? Kemudian anak kecil kalau dewasa bagaimana? Terbebani juga. Paham maksudnya ya? Karena barakallahu kemungkinan. Tapi nanti perlu diperhatikan, orang gila misalkan dia melakukan sebuah jarima kejahatan, nah atau jinayah, kriminalitas, nah, itu nanti yang disuruh tanggung jawab orang gilanya itu atau walinya? Walinya. Ada orang gila main-main kemudian mecahkan kata orang. Eh, jangan dikejar-kejar orang gilanya, jangan. Paham ya? Malah, malah jadi gila nanti. <laughs> Paham ya? Tapi yang dituntut walinya. Kalau ketemu walinya ya. Yang suruh tanggung jawab walinya. Nah, nanti pembahasan itu dibahas dalam kitab al qawaidul Fiqhiyah. Kemudian juga ada kambing. Kita punya kambing. Pengembala kambing di pekarangan misalnya teman kita. Akhirnya kambingnya malah lari. Lari nabrak kata tetangga. Lang pecah ya katanya. Siapa yang jawab? Kambingnya atau orangnya? Orang yang milik kambing lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu semua dibahas nanti. Nah, atau misalnya kita bikin sumur. Di sawah kita bikin sumur, sumurnya sudah ditutupin tutupin aman gitu kan. Ada orang main-main gitu kejegur ke sumur, sumur itu, masuk sumur mati. Tanggung jawab apa kita? Eh? Sumurnya di sawah kita, sawah milik kita, sumurnya sudah dibikin, ditutup, umur sudah pokoknya milik kita, bukan di tempat umum gitu loh. Ada orang main-main di situ masuk sumur. Meninggal di situ. Tanggung jawab apa kita? Enggak. Enggak, tanggung jawab kita. Kecuali kalau dia bikin sumur tengah jalan. Paham ya? Kemudian ada orang lewat masuk itu ya tanggung jawab dia yang bikin sumur nanti. Paham ya? Itu semua dibahas dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah. Nah, kisah-kisah atau tolak berarti itu ya? Hewanaan. Berikutnya. Wal murad bi qawlina min talabin al-amru wa nahy. Ya kan? Talab. Talab itu permintaan. Permintaannya itu ada dua jenis, al-amru wa nahy, perintah dan larangan. Kalau al-amr berarti talabu apa? Talabu fi'lin, kalau nahi talabu apa? Talabu tarkin. Paham belum? Kalau amr itu talabu fi'lin, permintaan untuk dikerjakan. Kalau nahi talabu apa? Talabu tarkin, permintaan untuk ditinggalkan. Paham belum ini? Asufyan. Ayo na'am. Sawa'un 'ala stabilin ilzam awil afdaliyah, baik dalam bentuk harus atau dari dalam bentuk apa? Dalam bentuk afdaliyah yang afdalnya. Seperti apa yang harus? Wajib. Seperti apa yang harus harus mengerjakan? Wajib. Seperti apa yang harus meninggalkan? Haram. Ya kan? Yang abdalnya seperti apa? Yang abdalnya. Yang abdalnya untuk mengerjakan yang abdal seperti sunnah. Abdalnya mengerjakan kan? Eh, Kemudian yang meninggalkan tapi abdal apa? Makro. Abdalnya meninggalkan. Paham sekarang ini? misalnya minum dengan berdiri. Minum dengan berdiri barakallahu fikum hukum asalnya nah barakallahu fikum kan makruh. Paham ya? Karena Rasulullah pernah juga suatu ketika minum dengan berdiri cuman ada larangan di sana. La yasrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sampai atau jangan sampai salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Cuman jangan ada tarif. Tarif itu yang memalingkan dari perkara larangan yang semula haram jadi makro, Paham ya? Buktinya Rasulullah suatu ketika pernah juga minum dan berdiri karena zahma atau penuh dan misalnya. Menunjukkan bahwasanya apa nih? Afdalnya meninggalkan atau mengerjakan? Meninggalkan di sini. Ini makro bukan perkara makro, Tahu makro tinggalkan. Bukan karena makro kemudian dikerjakan tidak. Tapi kalau dia misalkan melakukan makruh itu enggak berdosa. Cuman afdalnya meninggalkan. Sunnah juga dia sunnah. Sunnah yang abdulnya mengerjakan. Paham ya? Afdalnya mengerjakan walaupun tidak mengerjakan enggak berdosa. Jauh sana ya. Nah. di sini. Jadi ucapan ala abil yang ada dua, Abdaliyah. Abdaliyah yang sifatnya yang mengerjakan di sunnah, Abdaliyah yang sifatnya Abdul meninggalkan berarti apa makro? Paham ya? Tahu lupa ini? Hewan. Kemudian yang ilzam, yang keharusan tadi ada dua. Harus mengerjakan berarti wajib. Ya? Kemudian harus meninggalkan berarti apa? Nahi larangan tadi. Maafkan salah ya hewan am. Berikutnya. Al-muradu biqaulina aw taghyir al-mubah. Yang diinginkan dengan ucapan kami takhir, taghyir ya taghyir itu pilihan, boleh memilih, paham ya? Dalam artian perkara yang boleh memilih itu perkara mubah. Mubah itu kan perkara yang mubah, jaiz. Paham ya? Perkara yang boleh gitu loh. Milih mau makan silakan, tidak makan enggak masalah gitu loh. Paham ya? Mau jalan silakan, tidak jalan tidak masalah itu. Nah, tapi yang namanya mubah ini qad yakunu matluban ala hasabih. Terkadang yang namanya mubah itu qad yakunu matluban ala hasabih. Terkadang apa? Bisa jadi apa? Diharuskan, diminta. Nah, untuk mewujudkan sesuai dengan kadar kadarnya. Paham ya? Situasi, kondisi dan tempatnya. Si konpat. Situasi, kondisi dan tempatnya. Itu apa? Melihat itu tadi. Misalkan sekarang mubah. Orang kan mau makan mubah-mubah saja. Mau makan silakan, tidak makan tidak masalah. Kita hukum asalnya. Nah, nah, tapi dia ingin makan. Nah, kalau fikum tujuannya biar nanti kuat ibadah dia mulai misalkan, surat tarwih misalkan. Maka ketika itu dia makan, itu dapat pahala. Itu semua disyaratkan. Karena kalau dia nanti tidak makan, misalkan malah justru malah lemas dan tidak bisa melakukan ibadah. Contoh lain. Contoh lain misalkan barakallahu fikum yang namanya membeli air, itu hukum asalnya apa membeli air? Mubah. Ada orang jualan air mau beli silakan, enggak enggak masalah itu. Tapi manakala dia berada di sebuah tempat yang enggak ada air, kecuali membeli padahal dia mau sholat, sholat kan enggak terima kecuali dengan taharah. Maka membeli air hukum jadi apa? Wajib. Malah yatimul wajib ila bihi fa wajib. Bahwasanya sesuatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut jadi wajib. Paham belum? Ewa. Ada orang jualan siwak. Siwak. Hukum siwak kan apa hukumnya sini? Sunnah. Tapi membeli siwak hukumnya apa? Mubah. Awalnya membeli itu mubah, membeli. Tapi karena mau mengamalkan sunnah, membeli siwak jadi sunnah. Ma itu yatimu sunnah illa bihi bahwa sunnah. Oh ya, malah la tatimu sunnah illa bihi bahwa sunnah. Pak itu. Paham belum nih? Ya, nah, Jadi pada asalnya mubah itu sendiri punya punya hukum enggak aslinya? mubah itu sendiri. Enggak, mubah itu pilihan silahkan itu. Boleh gitu loh. Tapi akan muncul hukumnya manakala apa? Manakala sesuai dengan kadarnya tadi itu, sesuai dengan keadaannya. Nah. Wal murad bi qaulina awadain as-sahih wal fasid. Wad'in ini adalah as-sahih wal fasid. Maksudnya bagaimana? Diletakkannya perbuatan tersebut dikatakan sahih atau diletakkan perbuatan tersebut dikatakan fasid rusak. Paham ini maksudnya ya? Sahih wa fasid itu biasanya untuk transaksi jual beli, transaksi akad nikah dan semisalnya wa nahwi ma dan semisal keduanya mimma wada'ahu syari' min alamatin aw awsa wa awsatin lin nufud wal ilgha perhatian ini jadi utama wada'in ini apa maksudnya as-sahih benarnya sebuah perbuatan wal fasid rusaknya sebuah perbuatan wa nahwihi atau yang semisal keduanya mimma dari perkara wada'ahu syari' yang diletakkan oleh syariat yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah min alamatin berupa tanda-tanda wa awsafin dan juga sifat-sifat linufud untuk dilanjutkan atau dilaksanakan perbuatan tersebut wal ilgha atau ditinggalkan dibatalkan. Tahu Jual beli, sudah ada barangnya, sudah ada uangnya, sama-sama serahkan ijab kabul. Dilaksanakan berarti enggak? Dilaksanakan. Paham ya? Jual beli, paham ya? Sudah saling melihat, barangnya ada, uangnya ada, tapi ternyata barangnya cacat. Nah, ya, belum terjadi apa? Belum terjadi ijab kabul. Maka dilihat ilho atau nufut. Nufut itu dilaksanakan dilanjutkan itu loh. Ilgha itu dibatalkan. kalau salah salah ya? Nah, jual beli dia janjinya apa barangnya bagus, ternyata barangnya rusak. Boleh diilhokkan nanti. Paham ya? Karena apa? Karena tidak sudah menilisi janjinya gitu loh. Paham belum maksudnya ini? Ewa. Paham belum? Jual beli barang milik orang lain. lah. boleh. Ewa, barakallahu fikum seperti itu. Nanti kita lihat nanti contoh. Jadi barakallahu fikum hukum setelah bahasa apa tadi? Hukum setelah bahasa al-qada, ketetapan. Setelah Islam apa tadi? Maqtadahu. Maqtadahu apa? khitab syar' al-muta'alliq bi af'al mukallafin min talabin aw taghyirin aw wad'in. Itu hukum. Ini kalau bisa dihafal dihafal. Kalau bisa dihafal. Lafaznya memang enggak susah tapi maknanya besar. Paham ya? Maknanya besar. Nah. Eh, kalau hukum? Itu mengenai hukum. Adapun pembagian masalah aksam ahkam syar'iyyah, nah barakallahu fikum insyaallah taala Nah, barakallahu fikum, kita akan baca sedikit lagi. Aksamul ahkam syar'iyyah, pembagian hukum-hukum syariat ini. Nah, tanqasimul ahkam syar'iyyah ila qismain, perhatikan ini. Hukum-hukum syariat ini terbagi menjadi dua. Taklifiyah wa wad'iyah. Taklifiyah wa wad'iyah. Yang sifatnya taklifiyah pembebanan, nah wad'iyah dan peletakan. Wad'iyah itu masih peletakan berupa apa? Tanda-tanda atau sifat-sifat tadi itu. Dengan adanya tanda-tanda, dengan adanya sifat-sifat itu, eh, terlaksana sebuah perbuatan atau ditinggalkan itu paham ya maksudnya itu. Itu iya namanya. Paham ya? Karena sudah ada ijab kabul, maka dilaksanakan. Misalkan seperti itu kan? Karena ada unsur penipuan, maka ditinggalkan. Paham ya itu ya? Itu namanya wada'iyah. Jadi tetapkan oleh syariat ini berupa tanda-tanda atau sifat. Sifat untuk dilanjutkan apakah tidak itu loh. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Kalau taklifiyah tadi itu pembebanan. Taklifiyah tu khamsatun. Maka hukum yang sifatnya pembebanan syariat ini ada lima. Al-wajibu wal mandubu wal muharramu wal makruhu wal mubah. Ada yang sifatnya wajib, mandub, mandub itu sunnah sama. Mandub, sunnah, mustahab itu sama. Paham belum ini? dia enggak bingung kadang orang ini hukumnya apa mandub? Apa sih mandub? Mandub itu sunnah. Apa sih sunnah? Mustahab. Sama. Paham belum? Cuma istilah aja itu. Paham soalnya ya? Mafhum soalnya mafhum? Ayo ambar kalau fikum. Al-wajib wal mandub wal muharram wal makruh wal mubah. Rinciannya barakallahu fikum sebelum kita lanjutkan besok, rinciannya perhatikan dulu. Wajib itu perkara yang apa? Yang harus dikerjakan. Perintah yang sifatnya harus dikerjakan. Itu namanya wajib. Nah, wajib sendiri terbagi menjadi berapa? Wajib sendiri terbagi menjadi berapa? terbagi menjadi dua, wajib yang sifatnya aini sama yang sifatnya kifai. Aini itu kewajiban per individu yang tidak bisa diwakilkan, harus masing-masing orang menunaikannya. Seperti sholat lima waktu. nggak bisa kita bilang sama saudara kita, "Ya akhi, tolong nanti hari ini kamu yang sholat duhur eh, jatahku misalkan atau kewajibanku kamu yang sholat duhur." Berarti karena Karena dia mau sibuk atau kerjaan gitu misalkan. Itu nggak boleh. Kan nggak bisa diwakilkan. Masing-masing harus mengerjakan gitu loh. Kalau belum mengerjakan berarti belum terlepas tanggungannya. Itu kewajiban yang sifatnya apa? Aini, per individu. Kemudian sana ada yang wajib yang sifatnya apa? Kifai. Kifai itu bukan per individu. Maksudnya kifai bagaimana? Tidak koma bi ahad, apabila sudah ada satu orang yang menegakkan kewajiban tersebut apa? Sakoto na barakallahu anhu al Sisanya eh, dari kewajiban tadi sudah terjatuhkan kewajibannya. Dalam artinya sudah enggak wajib lagi. Seperti solat apa? Janazah. Solat apa? Janazah. Nah, itu kalau sudah satu orang negakkan yang lainnya tidak wajib wajib. Tapi kalau tidak ada satu pun yang menyolatkan padahal mayitnya adalah muslim mukmin, dosa semuanya. Paham salah ya? Nah, itu yang sering dikenal dengan fardu kifayah, fardu ain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu. Kemudian mandub adalah sunnah. Nah, Ataupun nanti asar pengaruh yang ditimbulkan dari situ bagaimana kalau wajib itu nanti apa yusabu fa'iluhu wa yastahiqul iqab tarikuhu. Itu nanti akan disebutkan nanti. Kalau wajib itu akan diberi pahala pelakunya dan yang meninggalkan berhak mendapatkan hukuman. Mandub perkara sunnah, eh, perintah tapi tidak tidak dalam bentuk keharusan. Yang mengerjakan silakan itu afdal, yang tidak tidak berdosa. Paham ya? Kalau muharram bagi muharram, muharram sifatnya adalah larangan, larangan yang sifatnya harus ditinggalkan. Paham ya? Pelakunya mendapat apa? Dosa, yang meninggalkan mendapat pahala pelakunya berhak untuk dihukum, yang meninggalkan apa? Yang meninggalkan mendapatkan pahala. Paham salah ya? Nah, kalau makro bagaimana makro? Makro Makruh juga apa? Perkara yang diperintahkan untuk meninggalkan tapi tidak dalam bentuk harus. Dalam artian bagaimana? Yang meninggalkan silakan itu yang afdal, yang tidak meninggalkan tidak berdosa. Paham ya? Cuman afdalnya meninggalkan tadi. Jadi mau tidak mau kalau yang namanya minum itu afdalnya dengan duduk. Bukan wajib ya, karena ada sorefnya tadi. Naam. Wal mubah, wal mubah apa? Mubah. Kalau mubah itu la yata'allaq. Nah, barakallahu fikum la yata'allaq bil bihukmin. Dia tidak punya keterkaitan dengan hukum illa kecuali bisyai'in akhar, kecuali dengan sesuatu yang lain. Maksudnya bagaimana? Dengan niat dan tujuan tadi akanlah muncul sebuah hukum nanti. Paham salah ya?